menjadi berujung kepada darah Anal fatah minhu fitanun wa khusumatun malu fiha silahu Summa yataqatalu nasu fatasilu jima'u Wa hadha ma hadasa fi'lan من الخوارج والمعتزلة والشيعة وقرامطة ونصيرية وأسهاب الاتجاهات والمذاهب المعاصرة من اليساريين والقوميين والبعثيين والاشتراكيين ونحوهم فهؤلاء يثيرون الفتن ويستحلون الدماء في سبيل تحقيق مبادئهم وأهوائهم وفرضها على الأمة الواقع يشهد بذلك Artinya kota itu terkadang terjadi fitanon kacauan waktu sumatun dan pertikaian yuh hasilah yang dalam pertikaian tersebut dalam perkataan tersebut pedang atau senjata dihunut atau dibawa semuanya takut kalau masuk kemudian manusia saling bergulat eh, saling berperang atas jima sehingga mengalirlah darah dan ini maha jaza adalah satu hal yang terjadi secara real dilakukan oleh khawarij Mu'tazilah Syiah Qaramita Nusairiyah demikian juga ashabul ibu jahat orang-orang yang punya eh, istiqah istiqah itu pandangan wal mazhab muasirah dan isma-isma kontemporer minal yasariyin ada golongan kiri eh, ekstrem kiri bahwa sosialis berkomunin para penegak nasionalisme berpaksiin dan penganut paham faas itu nama apa Kafe sekuler di Irak dengan saja sosialis sekuler wal wa istirakiyin dan sosialis dan semacam mereka Fahaula maka mereka mereka ini yusirun al-fitan memicu adanya kekacauan Ustahilu nasimak kemudian menghalalkan darah dilihat dalam rangka tahqiq nah, mewujudkan merealisasikan ihim eh, ideologi mereka wa ahwaihim dan hawa nafsu mereka wafatnya dan memaksakannya al ummah pada umat wal waqi'i syatu bidzalika dan realita pun menunjukkan hal demikian contoh contoh perselisihan dalam jin dan dunia ingin menjadi yang berkuasa dan menyebabkan pertumpahnya darah adalah di, dijelaskan di sini di footnote dan fitnahnya khawarij, mu'tazilah, syiah dan sebagainya demikian juga berbagai aliran. Wakat kuno istilah fi dunia fakat dan boleh jadi istilah tersebut berkaitan dengan urusan dunia semata Footnote Istilah berkaitan dengan dunia fakat semata semacam pertikaian alal amwal dalam rangka rebutan harta oleh korot, rebutan tanah pernah dihayat dan semacamnya ala ketapak yang terjadi di tengah-tengah masyarakat وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى عنه في قوله سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا dan perselisihan yang ditunjukkan oleh hadis-hadis ini adalah perselisihan yang dilarang oleh Allah dalam firman-Nya. Janganlah kalian seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih. Di sini orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka itu syiaan terdiri dari beberapa golongan syi, jamak dari syiah Syiah artinya salah satu itu golongan Syiah itu golongan jamaknya Syiaan Lasta minhum bisyai eh, Tidaklah engkau eh, bukan, Bukanlah engkau bagian dari mereka sedikit Wa ana hadha siratul mustaqimah Fattabi'uh Ya, inilah jalanku yang lurus maka ikutilah walau tak suhula janganlah kalian mengikuti eh, jalan-jalan uh, jalan -jalan. Subul dijelaskan oleh Mujahid enggak eh, ada sini dijelaskan oleh Mujahid eh, bagaimana dibagi masjid telah eh, al-bidah wa subuhat al-bidah wa subuhat artinya jalan-jalan kesesatan berkaitan dengan agama bukan berkaitan dengan fitnah syahwat وهو موافق لما رواه مسلم في صحيحه عن عن عامر بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه انه اقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفه من اصحابه من الآلية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعاني واحدة سألت ربي ألا يهلك أمتي ألا يهلك أمتي لسنتي فأعطاني فأعطانيها وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرس فأعطانيها وسألته ألا يجعل ألا يجعل ألا يجعل بأسهم بينكم فمنع أن فمنعان أنيها فمنعنيها أنيها وروى أيضا في صحيح أن ثوبان قال قال محمد صلى الله عليه وسلم إن الله زوال زوال الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ملكها ملكها ملكها ما زوال منها ما زوي لي منها ما زوي لي منها وأتيت الكنزين الأحمر وأعطيت وأعطيت وأعطيت البنزيني الأحمر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بسنة بآمة وأن وألا يسلط يسلط عليه عليهم عدوا من من شيع الكفر فيسبيه بيض فيستبيه بيضتهم بيضتهم wa inna rabbi qala ya Muhammad idza idza qadaita idza qadaitu idza qadaitu qada'an fa innahu la yuraddu la yuraddu wa inni a'taituka li ummatika alla ah, alla ahlakahum bi sanatin bi amatin wa la asla wa la wa alla usallita usallita usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabi fayastabihu baydatuhum walau baydatahum walau ijtama'a alaihim man bi bi aqtariha aw qala min baina aqtariha hatta yakunu ba'duhum hatta yakuna hatta yakuna ba'duhum hatta yakuna ba'duhum la yahlaku yahlaku ba'dan wa yasbi ba'duhum ba'dan Dan larangan untuk ikhtilaf tersebut, larangan kepercayaan tersebut, muafikun mencocoki bersesuaian dengan hadis yang diatur Imam Muslim. Ini iya, biografi Imam Muslim di Footnote. Nah, beliau Muslim bin Hajjat bin Muslim Al-Kushairi An-Naisaburi. Ini bukan orang Arab, ini orang Naisabur. untuk keturusan lahir tahun 204 Hijriah ada mengatakan 204 Hijriah salah satu a'imah al-hufat al-a'la salah satu imam hafid hadis dan salah satu a'lam juga dari alam maksudnya, apa bisa penulis kitab sahih muslim yang terkenal dengan sebutan sahih muslim yang merupakan kitab nomor dua di antara kitab-kitab hadis setelah Sahih Bukhari. Sedangkan beliau juga menalahu musannafatin ukhra dia juga punya karya-karya yang lain dalam bidang hadis dan ilmu hadis. Dan beliau adalah seorang alim, seorang yang berilmu, takian, seorang yang bertakwa, waro'an, dan seorang yang warok, hati-hati. Mujma'an ala imamati disepakati oleh seluruh ulama beliau seorang imam dan beliau seorang yang istimewa meninggal tahun 261 dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqa dari ayahnya lihat sebut satu Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqa Al-Laisi orang tabi'in yang jelil mulia sekah banyak hadisnya mendengar dari sebagian sahabat Sami Anhu belajar dari beliau ini Sa'id bin saya murid-murid beliau yang mendengar hadis dari beliau saya Mujahid, Nuri, As'ad, bin Ishaq dan yang lainnya dari ayahnya itu Sa'ad bin Abi Waqqas Anu Akbala sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas datang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam min ashabir bersama sejumlah para sahabat Nabi datang minal aliyah. Footnote. Makanan minjia dinajat minal madinati Daerah yang Dari arah Najat Minal Madinah dari kota Madinah Ini dari Madinah ke arah Najat nah, Itu daerah yang searah dengan Najat atau menuju Najd dari kota Madinah itu disebut Aliyah. Hatta idza marra sehingga ketika Nabi melewati masjid Bani Umayyah, sekolah maka Nabi masuk masjid. ta'ala lalu beliau salat di sana sebanyak dua rakaat. Kami pun salat bersama beliau, kemudian beliau berdoa kepada Allah Taala doa yang lama. Setelah selesai, beliau ilaina menghadap kami lalu mengatakan, menceritakan doa beliau aku meminta pada Rabbku tiga hal maka Nabi ber, maka Allah berikan padaku dua hal dan Allah tidak berikan padaku satu hal aku minta pada Rabbku supaya Allah tidak membinasakan umatku di sana dengan kekeringan ya surat lima jadab keringan wal qahtu kekeringan itu tidak pernah turun, turun hujan karena dia umum yang merata pertandingan yang merata itu namanya sana sana itu artinya bisa tahun dan makna lain untuk sana itu artinya kekeringan yang <laughs> merata nih maka Allah kabulkan maka umat Islam tidak akan hancur binasa gara-gara kekeringan yaitu Allah Wasa'al tuh tidak aku ber berdoa meminta pada Rabbku supaya Allah tidaklah membinasakan umatku dengan ayat, dengan penggelam, dengan banjir. Maka Allah kabulkan. Dan aku meminta pada Rabbku alaya ja'ala ba'zahum supaya Allah tidak menjadikan eh, ba'zahum permusuhan bainahum di antara sesama umatku faman aniha kalau Allah tidak mengabulkannya artinya kenapa? karena Allah telah menetapkan akan akhirnya perpecahan di tengah-tengah muslim ini dua yang maka di sini adalah dalil ya, bahasanya tidak tidak terkabulnya doa itu bukanlah tidak mesti Nah, tanda orangnya bukanlah orang yang Allah cintai. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling Allah cintai. Oh, salah satu doa beliau tidak Allah kabulkan. Doa agar tidak ada perpecahan di tengah-tengah umat beliau. Maka, maka, maka tidak terkabulnya doa bukanlah tanda kalau tanda ya, tanda pasti kalau dia adalah orang yang tidak Allah. Jadi Allah mencintai seseorang dan Allah tidak mengabulkan doa bagaimana dikabulkannya doa juga bukan mesti tanda harus adalah orang yang Allah cintai punya iblis berdoa eh, supaya bisa hidup sampai akhir zaman yang Allah kabulkan dan Allah membenci iblis Warawat dan Imam Muslim juga meriarkan dalam sahihnya dari Sauban. Dari Sauban ada di Selatan. Itu maulah bekas budak milik Rasulullah Nama aslinya Sauban bin atau bin Jahdrat Minal Yaman Dia asalnya dari Yaman Asal Sabyun beliau tertimpa Sabyun tawanan di tawan di masa jeliah lalu dibeli oleh Rasulullah saw. Alaihi Wasallam wa atakahu lalu Nabi merdekakan wa khayyarahu lalu Nabi beri pilihan antara Baina kaum ini kembali ke kaumnya di Yaman Wafakak indah apakah tinggal bersama Nabi Fa'akau ma'ala wala irus ya maka beliau memilih untuk tinggal bersama Nabi ala wala ya Rasul dengan status bekas budak. <coughs> Walam yufarikhu dan sahabat ini tidak pernah meninggalkan, tidak pernah berpisah dengan Nabi abadian selama selama selamanya hadoran baik ketika Nabi di rumah wala safaran ataupun ketika Nabi berpergian Usyahidah beliau mengikuti penaklukan kota Mesir Ba'da zalika setelah wafatnya Nabi Tumma nazalah Himsa Kemudian ditinggal di daerah Hims Di Nabi Syam Waktu Nabi Hadiarat kemudian membuat rumah di sana kalau Mafia kemudian beliau tinggal di di rumah beliau itu hatta mata sehingga meninggal. Maka ada yang mengatakan beliau meninggal di Mesir. Beliau meninggal tahun 54 Hijriah Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Inna Allah zawalil ardo Ini Allah melipat bumi untukku Sehingga aku bisa melihat Daerah timurnya dan daerah baratnya Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya umatku, kerajaan umatku atau kekuasaan umatku akan sampai eh, ke semua daerah yang Allah eh, lipat untuk Maksudnya ke seluruh penjuru bumi. Dan aku diberi dua perbendaraan, yaitu perbendaraan merah dan perbendaraan putih. Merah artinya emas, putih artinya merah. Ya, menurut dua. Dua perbendaharaan yaitu merah dan putih maksudnya adalah azhab wal fiddah. Emas dan perak. Wafidhalika dan dalam kata-kata itu isyarat dan isarat kepada dua kerajaan yaitu Kisra yaitu Persia, Wakaisar dan Romawi. Karena keduanya Istamala mengumpulkan emas dan perak bagaimana dalam hadis tersebut terdapat isyarat penaklukan negeri Syam atau watawabi'iha dan daerah sekelilingnya Irak dan daerah sekelilingnya dan eh, wafidari ke mukjizat dan dalam hadis tersebut terdapat mukjizat yang sangat besar karena apa kokot karena terwujud yang terwujud ini ada di antara mujizat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhirnya apa? Allah pun mewujudkan mujizat ini di masa Umar bin Khattab. Beliau menaklukkan eh, Romawi dan Persia. Maka ini adalah mukjizat Nabi SAW Nabi ceritakan dan akhirnya terwujud wa ini saat Rabbi dan aku meminta pada Rabbku ini ada di kitab Tauhid ya. Di umat pada umatku supaya Allah tidak membinasakan umatku bisa hmm. nanti disebabkan kekeringan. Di amatin yang merata. Wa alaihi salib dan tidak memberikan kekuasaan alaihi untuk menindas umatku aduan musuh min siwa anfusihim dari selain diri mereka yaitu orang kafir berdoa ya Allah janganlah jadikan orang kafir itu berhasil menindas dan menguasai seluruh umat karena Allah ma karena orang kafir itu menguasai, menguasai kaum muslimin faistabihu baidotahum lalu menghalalkan baidotahum maksudnya lihat footnote 4 baidatahum ay aslahum wa auzatahum wa izzahum wa man atahum hauzatahum daerah kekuasaan izzahum kemuliaan waman dan e, benteng perlindungan aslahum ya kekuasaan daerah kekuasaan maka jika musuh bisa menguasai kaum muslimin orang-orang kafir bisa menguasai kaum muslimin maka akan akan mengambil dan akan menguasai daerah kekuasaan kaum muslimin dan negeri-negeri kaum muslimin wa inna rabbika sesungguhnya Rabbku berkata wahai Muhammad jika aku menetapkan satu ketetapan, maka ketetapan itulah yuratu tidak bisa ditolak. Dan sungguh aku telah berikan kepadamu untuk umatmu, yaitu aku tidak akan membinasakan mereka dengan keterangan yang merata. makna amatin ay jami'iha makna amatin adalah jami'iha semua muata. dan aku tidak akan memberikan kekuasaan alaihim untuk menindas mereka umatmu aduan musuh yaitu orang kafir minsi wa dari selain diri mereka sendiri yaitu orang kafir sehingga orang-orang kafir bisa menguasai daerah kekuasaan mereka bahkan orang-orang kafir itu tidak bisa menghancurkan kaum muslimin walau sama alaihim meskipun orang kafir itu berkumpul alaihim untuk menyerang kaum muslimin min uh, man bi aktoriha semua orang yang ada di penjurunya penjuru kumpul untuk menghancurkan kaum muslimin Allah janjikan tidak akan disebab sebab hancurnya kaum muslimin au kal man bain aktoriha atau dia mengatakan itu orang-orang di antara penjuru dunia kamu tidak akan bisa maka aku tidak akan bisa menindas kaum muslimin hatta yakuna ba'dhum yahluku ba'dha sampai sebagian kaum muslimin membinasakan bagian yang lain wis bi ba'dhum ba'dha dan sebagian mereka menawan sebagian yang lain nah pada saat itu maka mungkin bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslimin sehingga kaum muslimin kelahi sendiri ketika itu mungkin mungkin bagi orang kafir untuk menguasai kaum muslim jika tidak maka tidak meskipun seluruh dunia mengepung kaum muslim. dan diatkan oleh Al-Baqani dalam sahihnya jarang kita dengar namanya ya pun tiga Al-Baqani adalah Al-Hafidh seorang Hafidh hadis namanya Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Ghalib Al-Baqani hanya Abu Bakar. Dilahirkan tahun 334 ulama abad keempat Hijriah. Oh halak beliau berpergian untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan banyak buku. Dan ada seorang alim bil Quran, seorang yang berilmu tentang Quran, hadis, fikih dan nahwu. Walau musannafat dan beliau punya banyak karya bil hadis dalam hadis hasanatun yang musonafat karya-karya hasanah yang bagus meninggal tahun 420 Orang berfani fi syuhihi wa zada wa inna ma akhafa ala ummati wa inna ma akhafu wa inna ma akhafu ala ummati a'immati a'immatal a'immatal a'immatal mudallina wa idza waqa'a alaihim syaibu lam yarfa'u ila yaumil qiyamati lam yurfa lam yurfa lam yurfa ila yaumil qiyamah wala takumu sa'atu hatta yalhaqu hay hayyun hayyun min ummati min ummati bil musyrikina wa hatta ya'budu fa hatta ya'buda hat wa hatta ya'buda fa fi amun fi amun min ummatil أوثاني أوسانا أوثانا وإنه سيكون في أمتي كذب كذبون ثلاثون كلهم يز يزعم أنه نبيا يزعم أنه نبي وأن ختم النبيين لا نبي بعد لا نبي لا نبي بعد بعدي لا نبي بعدي ولا ولا نزل ta'ifat wala tazalu tazalu ta'ifatun min ummati alal haqqi mansurati mansuratun mansur mansuratun la yadurruhum min khaz man la yadurruhum man khazilihi man khazalahum man khazalahum hatta ya'ti amrullahu ya hatta ya'tiya amrullahu tabarakallahi hatta ya'tiya amrullahi tabarakallahu ta'ala Inama aku yang aku khawatirkan atas umatku adalah pemimpin-pemimpin yang menyesatkan. Yang lebih khawatirkan. Baiklah idza Ali saya dan jika pedang telah terbunuh, maka lam maka tidak akan bisa dihilangkan fitnah pembunuhan fitnah ya, pedang hmm. ini yang milik tidak hingga ini benar yang terjadi begitu pedang terhunus di masa Utsman maka e, sulit berganti terjadi pertumpahan darah fitnah khawarij beliau bahkan itu hatak yang bisa dapat fitnah pedang telah terjadi maka tantan yurfa bila yang ini telah terjadi e, di masa Utsman seperti bisa dikatakan di akhir masa Khalifah Umar. berapa takumusa'ah dan kiamat tidak akan terjadi sehingga hayun min umati sekelompok dari umatku bergabung dengan kaum musyrikin. Artinya apa? Mengikuti kaum musyrikin. Hatta tuh fi'am bahkan sampai-sampai fi'am. Lihat footnote lima, Fi'am adalah jama'at benar sekelompok manusia sampai-sampai sekelompok dari umatku ya butuh menyembah al awtan berhala dan sesungguhnya akan ada di tengah-tengah umatku kerja kadzabun Tiga 30 orang semuanya mengaku-ngaku anak nabi yang kau adalah nabi padahal aku adalah penutup para nabi Nah, nabi sih tidak ada nabi setelah Nah, jika kita lihat realita dari sejak wafatnya Nabi sampai sekarang, orang yang mengaku-ngaku jadi Nabi itu lebih dari 30 maka dikatakan 30 Gimana jawabannya? Maka jawabannya yang dimaksud 30 adalah Nabi-nabi palsu yang punya pengaruh besar dan punya banyak pengikut Ada pun yang muncul, kemudian tidak ada yang anggap kemudian hilang Tidak termasuk yang dimaksud 30 itu yang punya pengaruh yang punya banyak pengikut Kawasan Mirza Bunda Ahmad itu termasuk Gagabon Galabo hmm, Dan banyak lagi negeri kecil-kecil sampai kampung Nabi kecil-kecil ya, Kemudian hilang Gak ada bekasnya, gak ada pengaruhnya Itu bukan termasuk Yang dimaksudkan Gagabon Galaton itu yang punya pengaruh dan banyak banget Wala tak ta'ifatun dan tidak henti-henti sekelompok dari umatku al haki akan berada di atas kebenaran mansuratun mendapatkan pertolongan. Ini dalil istilah ta'ifah mansurah. Ta'ifatun mansuratun. layak dulu tidaklah memberikan madarat bagi mereka man orang yang tidak mau menolong mereka. Hingga datanglah ketetapan Allah yaitu bertiupnya angin yang mematikan nyawa semua mukmin. Tabaraka Ya, 47 hadis sauban bersama tambahan yang disebutkan oleh mu'alif dari Barkoni itu sebenarnya nggak usah jauh-jauh ke Barkoni itu sudah uh, dilihatkan secara lengkap oleh Abu Dawud dilihatkan juga oleh Tirmizi dan untuk dua hadis tersebut dikomentar oleh oleh Tirmizi hadis Hasan Sahih juga dilihatkan oleh Ibnu Majah dengan perbedaan lafaz redaksi sedikit perbedaan Ini terlalu jauh kalau ke ke Barkoni. Di Abu Dawud di Tirmizi saja sudah ada. Karena lah Karena jika satu hadis itu ada di Kutub cipta maka sebenarnya kurang tepat kalau ihalah kemudian di e, dicarikan perlihatannya dari selain kutub sita ini ada hadis dalam lafaz hadis ada di kutub sita kok kemudian ngambil dilihatkan oleh bulan yang bukan di kutub sita padahal di kutub sita ada di kutub sita itu ada ini terlalu jauh nggak usah jauh-jauh di luar kutub sita di kutub sita ada maka sebenarnya sepatutnya adalah menyebutkan diri di kutub sita sebenarnya demikian maka terlalu jauh sehingga kalau disebut Barqani padahal di Abu Dawud dan di, di, di Tirmidzi ada. Aturan. وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من غير وجه من غير وجهه يشير إلى أن يشير يشير إلى أن تفرقة تفرقة أفرقة والاختلاف واختلاف واختلاف لابد من وقوعهما في الأمة وكان يحذر يحذر, يحذر أمته لينجو منه من شاء الله له السلامة له السلامة له السلامة كمر والنزال كمر والنزال بن صبرة عن عبد الله بن مسعود قال سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت به به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه الكراهية كراهية وقال kilakuma kilakuma <coughs> kilakuma muhsinun wala tuks wala tahtaliku fa in man kana qablakum ihtalaku fahalaku ruah muslim nahan nabi sallallahu alaihi wasallam an khilafil ladzi fihi jahdun jahdu kulli wahidin wahidin minal mukhtalifina minal mukhtalifaini minal mukhtalifaini ma ma'al akhari minal haqqi li'anna إلى القارئين قارئين إلى القارئين كان محسنا فيما قرأه وعلل وعلل وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا فهلكوا ولهذا قال حذيفة لعثمان أدرك هذه الأمة الأمة لا تختلف في الكتاب لا تختلف في الكتاب لا تختلف في الكتاب كما اختلف في الأم فيه الأمم فيه الأمم فيه الأمم قبلهم لما رأى أهل الشام والعراق يختلفون في حروف القرآن الاختلاف الذي الاختلاف الذي الاختلاف الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فأفاد ذلك بشيئين أحدهما تحريم الاختلاف في مثل هذا والثاني الاعتبار بمن كان قبلنا والحذر والحذر والحذر من مشابهتهم وهذا المعنى dan makna ini yaitu larangan untuk ikhtilaf mahfudun dihafal dari Nabi SAW atau kita dapatkan dari Nabi SAW menurut wajahnya lebih dari satu sanat artinya ada dalam banyak sanat Disiru Nabi mengisyaratkan tafriqah perpecahan dan perbedaan Buddha pasti min wuku terjadi setengah tengah umat namun di satu sisi Nabi juga yuhadir umat tahu Nabi mentahdir mengingatkan umatnya lian juaminhu supaya selamat darinya orang-orang yang Allah mengganti baginya asal mata keselamatan. Bagaimana dilihatkan oleh An-Nazal bin Sabrah Lihat footnote Nazrat, eh, Nazal bin Sabrah Al-Hilali Al-Amiri Makdudun terhitung Min kibari tabi'in Tabi'in yang senior senior dan tidaknya dalam tabiin itu apa? Melihat banyak dan tidaknya hadis yang dia ambil dari sahabat. Semakin banyak hadis yang diambil dari sahabat, semakin sedikit hadis yang diambil dari sesama tabiin. Ini semakin senior semakin tidak tabiin tersebut. Dan semakin sedikit hadis yang diambil langsung dari sahabat, namun kebanyakan hadisnya diambil dari sesama tabiin, maka semakin junior. Nah, beliau ini termasuk kibar tabi'in. Tabi'in yang banyak riwayatnya dari sahabat. Wafudulaihim dan tabi'in yang istimewa. Mungkin bahkan ada yang berpendapat kalau beliau itu pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis yang beliau dapatkan beliau dapatkan dari Ali, Abdullah bin Mas'ud dan yang lainnya. Wawa anhu sedangkan yang mengambil riwayat dari beliau itu Syafi, Dohak, dan yang lain. Di komentar oleh Yahya bin Ma'in dan ulama yang lain Sufah. Kurang tiga itu. Dari Abdullah bin Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar seseorang membaca satu ayat Quran. Yang aku mendengar Nabi itu membacanya khilafah beda dengan bacaan orang itu. Lalu kupegang tangannya Pangkalak kubilat Lalu aku berangkat bersama orang itu kepada Nabi Menghadap Nabi Lalu kusebutkan hal itu kepada Nabi Fa'arafku Atau fa'urifat siwa karahiyatu Maka nampaklah pada wajah beliau rasa tidak suka Dan beliau mengatakan Kalian berdua itu musim semuanya benar ibadah seperti ini benar, ibadah seperti itu juga benar. Latah keliru. janganlah kalian berselisih. Karena orang-orang sebelum kalian hukum selisih, fahalaku akhirnya mereka binasa. Diatkan oleh Imam Muslim kata Sahih ini sangat Muslim. Namun kata Muhakkik untuk lima al hadis lam ajidhu muslim itu tidaklah aku dapatkan di Muslim namun aku dapatkan dalam Bukhari dan Musnad Imam maka Nabi melarang istilah yang terjadi di antara Ibnu Mas'ud dengan sahabat dengan temannya istilah semacam apa yang Nabi larang dalam hadis ini Nah Nabi SAW Anil istilah Fihi jahdu kulli wahidin Minal mukhtalifaini ma'al ma ma'al akhari minal haqqi. Ikhlaq yang dilarang dalam hadis ini Nabi SAW melarang istilah perselisihan yang bentuknya itu mengingkari kulu wahidin minal mukhtalifa ini masing-masing masing-masing pihak mengingkari ma' mal apa minal hati kebenaran yang ada pada pihak lain. Ikhtilaf yang Nabi larang dalam hadis ini adalah ikhtilaf yang menyalahkan membagi buta, Menyalahkan orang lain yang eh, apa yang ada pada orang lain baik benar atau ataupun salah diingkari. Ini yang Nabi larang dalam hadis ini. Ya, pengingkaran yang membagi buta. Pokoknya kalau itu berasal dari mereka maka mau benar mau salah pokoknya salah tidak mau tafsir. ujian ini benar, yang ini salah. Enggak. Pokoknya mereka salah. Ini istilah yang Nabi larang dalam hadis ini yaitu jahdu kul, kulli wahidin <coughs> minal mukhtalifah ini ma ma'al akal minal haqqi. Istilah yang bentuknya masing-masing pihak mengingkari pihak yang lain secara membabi buta entah benar entah salah entah benar entah salah ya, pokoknya kalau bukan eh, tidak ada di kelompok saya maka salah pokoknya kalau berasal dari mereka keliru di anak kilal korea ini karena dua pembaca Quran tadi itu Mas dan satunya lagi karena musinan semuanya adalah benar dalam apa yang dia baca dan Nabi melarang ikhtilaf semacam ini dengan beralasan wa alala Nabi beralasan bahasanya orang-orang sebelum kita Nah, ikhtilaf semacam ini, ya, di ikhtilaf yang betul seperti ini, pahalaku akhirnya mana <coughs> Oleh karena itu Huzaifah Ibn Yaman berkata pada Khalifah Uthman Atau bil umat, selamatkan umat ini." Jangan sampai umat ini berselisih fil kita dalam Al-Quran Bagaimana berselisih dalam kitab Allah Al-Ummah sebelum eh, umat-umat sebelum umat ini ini dikatakan oleh Hudzaifah lama ro'a ahla Syam ketika Hudzaifah melihat penduduk Syam dan Irak berselisih tentang hufil Quran tentang bacaan Al-Quran satu ikhtilaf yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biografi Utsman ada satu. Dia adalah khalifah yang ketiga dari Khulafa Ar-Rasyidin nama dia Utsman bin Affan bin Abil As al Qurashi orang Quraisy. Masuk Islam Qadiman termasuk dahulu yaitu di Mekah dan berhijrah ke Habasah sebanyak dua kali. Karena hijrah, hijrah ke Habasah itu dua kali. Pertama kali hijrah, setelah lama mereka hijrah, mereka mendengar kabar kalau orang-orang Mekah sudah menerima Nabi yang sudah masuk Islam mau pulang apa maka mereka pulang ke Mekah karena mendengar berita kalau nanti sudah diterima dakwahnya di penduduk Mekah ternyata nah, isu kita bohong sampai Mekah enggak masih biasa mereka masih membeli nanti dan sebagainya balik lagi ke bahasa itu yang kedua Nah Utsman itu termasuk yang nah, mengalami dua kali hijrah Fakazawaja menikah Utsman menikah dengan Rukayah <coughs> Putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bahas Jawa dan Rukayah pun berhijrah bersama Utsman sebanyak dua kali ke Walau mama matat ketika Rukayah meninggal Utsman menikah Ba'dah setelah meninggalnya Rukayah dengan Ummu Kalsum yang merupakan adiknya Rukayah. Oleh karena itu Sumia Utsman diberi nama, diberi gelar bin Nuraini pemilik dua cahaya karena menikahi dua putri Nabi SAW akhirnya Utsman pun berhijrah ke Madinah setelah tiba dari Habasyah Mustahwala dan beliau sibuk kita merawat Ruqayyah yang sedang sakit Ansu di Badrin sehingga Utsman tidak mengikuti perang Badar. Utsman tidak ikut perang Badar kenapa? Karena sibuk, karena Ruqayyah itunya sakit dan sibuk mengurusi istrinya. Meskipun dia tidak ikut perang Badar, ashamalahu Nabi menetapkan adanya jatah wanima untuk Utsman. Karena tidak ikutnya itu beruzur, bukan tanpa alasan. Dan ingin ikut, namun Ubaya sakit, kemudian sibuk mengurusi Ubaya. Fa'adahu maka Nabi menghitung menilai Utsman min ahli Badar termasuk yang pernah ikut perang Badar. dan beliau turut mengikut perang Uhud, wasa iran masahid dan semua peperangan. Bayaan Rasulullah Rasulullah berbayat untuk Utsman pada hari Hudaybiyah. Ada bayat Ridwan, bayat Ridwan doa bayat ada berita Utsman dikirim Nabi ke Mekah untuk perundingan dan ada isu Utsman dibunuh orang Mekah dan Nabi minta kumpulkan para sahabat untuk berbayat semestinya untuk seandainya berita itu benar akan menuntut darah Utsman pun yang terjadi kita ke bayat ini eh, bayat ini di pohon dan dikenal dengan sebutan bayat Utsman Nah ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mewakilkan salah satu tangannya untuk Utsman. Sehingga statusnya Utsman itu ikut Bayatul Ridwan. Jadi Nabi ikut bayat menjadi eh, uh, eh, dipegang tangan oleh para sahabat yang lain. Kemudian Nabi tetapkan eh, ini adalah mewakili Utsman. Bayat Anbu. Nah, ini dikatakan Nabi berbayat untuk Utsman. Artinya mewakili Utsman Yaumul Hudaybiyah pada saat Hudaybiyah. Maka namun ahli sajarati oleh karena itu Utsman termasuk ahli sajarah. Orang-orang yang ikut berbaikat di bawah pohon itu baiatul ridwan. Wajazah dan Abdullah yang menyiapkan keperluan untuk jazil usrah. Ya, pasukan susah yaitu pasukan untuk perang tabuk karena perang Tabuk itu disebut Yaumul Usrah, perang susah. Karena ketika itu musim panas. Sangat-sangat panas, sangat terik. Kesiapan keperluan Jasul Usrah min mali dari harta beliau. Datanglah Utsman dengan membawa uang sebanyak seribu dinar. Kinaib pada saat itu lalu diletakkan oleh Utsman di pangkuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk keperluan jaisil usrah hanya Nabi SAW pun bersabda Mabara Usmana ma fa'ala ba'da hadal di tidaklah membahayakan bagi Usman semua dosa yang dilakukan oleh Usman setelah hari ini Artinya, apa? dengan sebab dia me menyiapkan pasukan eh, keperluan jizil usra maka semua dosanya setelah hari ini semua apa yang dilakukan dan dosa yang dilakukan setelah hari ini terampun Wa ada Rasulullah dan Rasul pun memasukkan Utsman termasuk 10 yang diberi berita dengan susah. Dan Utsman itu terkenal bila haya, terkenal pemalu, wal karam dan terkenal pemurah. Wah ada pendapat tentang kota, kota, keutamaan Utsman hadis yang banyak sekali. Dan Utsman dipilih oleh ahlu surah lil khilafah untuk menjabat sebagai khalifah setelah wafatnya Umar. Pemakutilah kemudian dia terbunuh matluman syahidan dalam keadaan dizalimi dan mati syahid pada tahun 35 Hijriah. Kemudian foto 4 tentang perkataan Hudzaifah kepada Utsman. Ini jadi sebab apa? Sebab eh, pengumpulan Quran di masa Utsman dan satukan dengan satu huruf satukan dengan satu uh, <coughs> huruf ini uh, awal mulanya dari perkataan Hudzaifah ini kepada Utsman kalau di ayat Bukhari lafadznya adrik ahli ummah qabla ayah talifu ikhtilafal yahud wa nasara Hudzaifah berkata pada Utsman selamatkan umat ini sebelum mereka perselisihan sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani Fa'afa tadzalika ini maka hal itu menunjukkan memberikan dua pengertian yaitu haramnya istilah fi lihada dalam semisal ini istilah yang sejenis ini istilah yang membabi buta mengingkari kebenaran yang ada pada pihak lain kemudian al-itibar bimangkana kebelana tolak ukur dengan orang sebelum kita walhadar dan waspada jangan sampai tersapu dengan mereka غريب واعلم أن أكثر أكثر الاختلاف بين الأمة الذي يورث الأهواء يورث الأهواء يورث الأهواء تجد تجده من هذا الدرب وهو أن يكون كل واحد من المختلفين مصيبا فيما يثبت يثبته أو في بعضه مخطئا في نفي ما عليه الآخر كما أن القارئين كل كل منهما كل كل منهما كان مصيبا في القراءة بالحرف الذي علمه مخطئا في نفي حرف غيره فإن, فإن أكثر الجهل إنما يقع في النفي الذي هو الجحود والتكذيب لا في الإثبات لأن إحاطة لأن إحاطة الإنسان بما يثبته أيسر من إحاطته بما ينفيه ولهذا نهيت هذه نهيت هذه هذه الأمة أن تضرب- أن تضرب آيات الله بعض بعضها ببعض لأن مضمو- مضمون الضرب Madmun ad-darbi لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا إذا الضدان idid bidani إذ الضدان لا يجتمعان ومثل ذلك ما رواه مسلم أيضا عن عبد الله بن رباح رباح ال- رباح الأنصاري أن عبد الله بن عمرو عمرو amrin qala عمرو قال إذ hajartu هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أس- أصوات رجل أصوات رجلين أصوات رجلين اختلفا في آية فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف في يعرف يعرف في وجه الغضب غضب غضب غضب غضب فقال إنما هلك من كان قبلكم من الأمم باختلافهم في الكتاب فعلل غضبه فعلل غضبه صلى الله عليه وسلم بأن اختلاف في الكتاب سبب هلاك halakiman هلاك سبب هلاك من كان قبل قبلنا وذلك يوجب مجانب muja مجانبة طريقهم في هذا عينا وفي غيره نوعا والاختلاف على ما ذكره الله في القرآن قسمان أحدهما atau at ini jami'an. Nah. Falam dan setelah bahasanya mayoritas perselisihan di tengah-tengah umat <coughs> alati yurisu yang menimbulkan al-ahwa bid'ah tajidu kau dapatkan min hadzal turfi sejenis ini yaitu ikhtilaf yang ayakuna kullu wahidin setiap satu pihak menal mukhtalifaini dari dua belah pihak yang berselisih sebenarnya adalah musibah benar dalam apa yang mereka tetapkan atau dalam sebagian apa yang mereka tetapkan murtian dan keliru binafi alil akhar dalam menafikan mengingkari apa yang ada pada pihak lain sama anal ini sebagaimana dua pembaca Quran tadi setiap satu dan keduanya adalah musibah benar dalam bacaan bil harfi dengan huruf yang dengan cara baca yang dia ketahui. Mukti namun dia keliru karena menafikan, mengingkari cara baca orang lain. Ini umumnya perselisihan di tengah-tengah umat seperti ini. Mengingkari kebenaran yang ada pada pihak lain. Masing-masing pihak mengingkari pada pada pihak yang lain, padahal ternyata masing-masing pihak itu apa yang dia tetapkan benar dan apa yang dia salahkan itu salah. Ini pembaca Quran tadi, apa yang dia baca benar, penyalahan yang dilakukan adalah salah. Masing-masing juga menyalahkan yang lain dan membenarkan apa yang e, dia lakukan. Ini umumnya ikhtilaf yang terjadi di tengah-tengah umat itu seperti itu. apa yang dia tetapkan untuk diri mereka sendiri benar ya, kemudian yang dia salahkan untuk orang lain salah atau dengan bahasa lain yaitu e, menyalahkan kebenaran yang ada pada pihak lain Fa'inna akal dali Karena sesungguhnya mayoritas kebodohan Itu terjadi finafi Dalam penafian, dalam pengingkaran Dalam penyalahan Kebanyakan kita, kebanyakan umat itu bodoh dalam apa yang dia ingkari. Allah dibuat juhud yang penafian ini sama dengan juhud pengingkaran, watabid dan pendustaan. Tidak dalam fil isbat dalam apa yang dia tetapkan untuk dirinya. Di anak yaha total insan karena pengetahuan seseorang dengan apa yang dia tetapkan itu lebih mudah daripada min ihatati daripada ilmu seseorang tentang apa yang dia ingkari. Jadi seorang itu menetapkan dalil <coughs> katanya apa yang dia tetapkan untuk dirinya itu adalah benar itu lebih gampang daripada menafikan apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena dia nggak tahu ilmunya orang lain, kenapa orang lain itu beramal dengan itu. Namun dia kenapa dia beramal demikian? Dia tahu ilmunya. Dia beramal demikian karena demikian. Namun kenapa orang lain berbuat demikian? sangat boleh jadi kita nggak tahu maka satu hal yang sangat-sangat berbahaya dalam fatwa adalah anasul al-an nah, satu hal yang yang harus diwaspadai dan sangat bermudah-mudah adalah penampian secara mutlak semua oh, itu nggak ada dalilnya seperti itu nggak ada hadisnya seperti itu udah ada dalam Islam seperti itu anasul al-an ini tidak ada dalam Islam seperti itu. Tidak ada ajaran seperti itu. Tidak ada dalilnya. Tidak ada hadisnya. menafikan apa yang dilakukan orang lain dengan nafil mimpi selamat adalah saya tidak tahu dalilnya, saya tidak tahu apa ada dasarnya, saya tidak tahu apakah ada sunnahnya, saya tidak tahu apakah ada ajarannya, saya tidak tahu. Tahu saya ya, yang saya tahu adalah seperti ini. Tapi kalau nafil am, disebabkan semacam inilah maka ini terjadi absolut istilah di tengah-tengah umat melihat orang lain kemudian nafilah oh tidak benar apa yang kamu lakukan tidak ada jalan seperti itu tidak ada dasar untuk seperti itu tidak ada gara-gara seperti itu maka <coughs> istilah yang Melihat oleh karena itu umat ini dilarang untuk antar cerita ayatillah mempertentangkan ayat-ayat Allah sebagiannya dengan sebagiannya. Li'anna madmunal darbi karena isi daripada penentangan hmm. penentangan ayat adalah isinya adalah berarti mengimani salah satu dari dua ayat dan mengingkari ayat yang lain. Ini jika orang tersebut berkeyakinan Bayna humatadab adanya pertentangan di antara dua ayat Karenanya namanya didani dua hal yang bertentangan tidak mungkin terkumpul Contoh yang lain contoh larangan untuk mempertentangkan, mempertentangkan ayat satu dengan yang lain Ya, hadis yang dilihat muslim juga dari Abdullah bin Uba al-Ansari dia footnote kunyanya Abu Khalid Al-Madani, Al-Ansari Al-Madani Orang Ansar lahir di Madinah Yang tinggal di Basrah Dinilai sekah oleh Al-Ajuli Ibnu Sa'ad, Nasai dan yang lain Dan sesungguhnya Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan hajar tuh aku pergi siang-siang hajar tuh lihat foto tempat dahab tuh fil hajiroh aku pergi di waktu hajiroh apa itu hajiroh hajiroh adalah nisfun nahar ketika hmm. mata ketika siang tuh tengah-tengah siang itu ketika matahari di tengah-tengah waktu di mata di mana matahari di tengah-tengah itu adalah namanya hajiroh Hingga tidak dilhak Ketika itu panas sedang panas-panasnya Hajar tuh aku pergi siang-siang menghadap Rasulullah pada satu hari Lalu Nabi mendengar suara dua orang yang berselisih tentang satu ayat Maka Nabi menemui kami Yurafu dalam keadaan nampak di wajahnya Al-Ghadabu Nabi bersalam Para sahabat itu tahu Nabi marah dilihat nggak lihat ikhlas dan nggak lihat ini marah tidak suka cuma dilihat saja marah Siapa tahu dengan bahasanya tidak kemudian banting-banting apa apa oh ini nabi marah lihat kalau Nabi mengatakan ini mahala kemangkana apa minal imam sesungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian bikhtilafin fil kita disebabkan mereka berselisih tentang kitabullah. Fa'alalah bahwa maka Nabi memberikan alasan tentang marahnya di anak ikhtilaf bil kitab Nabi beralasan bahwa ikhtilaf tentang kitab Allah ada sebab hancurnya umat-umat sebelum kita. Nah ini yujibu mengharuskan kita untuk menjauhi jalan mereka bihada dalam masalah ini ainan secara khusus janganlah kita <coughs> mempertentangkan ayat maka ini larangan untuk mengikuti jalannya orang-orang terdahulu dalam masalah ini secara khusus yaitu mempertentangkan ayat satu dengan yang lain babi ghairihi nau'an dan dalam masalah-masalah yang lain secara umum artinya larangan tasabuh dengan orang kafir secara umum maka dalam hadis ini Inama halaka maka kebelah benar rumah Istilah bihim fil Ini maknanya adalah larangan untuk mempertentangkan ayat secara khusus Secara khusus larangan mempertentangkan ayat Namun bisa ditarik secara umum Yaitu larangan menyelisihi Larangan menyerupai eh, orang-orang kafir terdahulu Umat-umat terdahulu Jadi secara khusus ini larangan untuk mempertentangkan ayat Namun bisa ditarik pengertian yang umum yaitu larangan tasabbuh dengan orang kafir ya lima yakni artinya tadi wajib menjauhi jalan mereka dalam berkaitan dengan ikhtilaf dalam kitab Allah nasan secara khusus secara tegas watakyinan dan secara khusus Wagairu dan dalam masalah yang lain tajib juga tetap wajib menjauhi orang kafir di dalam masalah yang lain karena keumuman larangan dalam dalil-dalil yang lain yang melarang tatapu dengan orang umat-umat terdahulu. walin walindiraji qaidatul qiyas dan juga tercakup dalam kaidah qiyas itu larangan amalam yarid dinasun hal-hal yang bisa ada nasnya ilmi pasal kita tahu warodat terdapat dalil-dalil yang lain fi umumin nahyi yang melarang secara umum menususun dan ada juga nas-nas yang memberikan pengkhususan dalam banyak hal Bapak masalah mu'alif dan penulis telah merinci masalah ini min khilali hadal kitab melalui kitab ini kuli seluruhnya Balhiya bahkan kitab ini itu surat al-mustaqim Balhiya bahkan nah, tasabur itu adalah madarul bahas Adalah pokok pembahasan kita Maka hadis tadi Inama ala kemakan atau bela umat umam yang fil kitab Artinya ada larangan untuk berselisih dalam Al-Quran Dalam kitab Allah secara khusus Dan larangan tasabur dan perintah untuk meneliti umat-umat terdahulu ahli kitab yang bisa Nasrani secara dan ikhtilaf dalam Al-Quran bagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada dua macam yang pertama Allah mencela dua orang yang berselisih dua kelompok yang berselisih jami'an semua semuanya salah semua nah, semuanya keliru semua tercela semua ada orang berselisih dan ini semuanya salah nah, ada orang bertengkar ribut ini salah itu juga salah ini salah semua, itu juga salah semua. Kemudian kita seperti ini. ada warahmatullahi wabarakatuh.